Karamah yang sesungguhnya termasuk penjagaan-penjagaan dari Allah. Kalau keramah hanya urusan terbang saja, apa sih kelebihan dari orang bisa terbang? Dari dulu burung terbang tidak pernah bangga dia. Sekarang orang pengen punya ilmu terbang, ilmu keramat. Ada santri keblinger pengen punya keramat. Puasa setiap hari pengen terbang ke Mekah. Nih. <laughs> Dia cari duit naik haji nanti umrah. Ini ada santri ngantuan pengen sampai setiap ijazah ke pengen bisa terbang. Ada lagi pengen ngilang, mau ngapain? Mau nyuri, ngilang, ilmu ngilang. Aneh-aneh ini santrinya. itu Lebih aneh lagi gurunya. Ya jadi ilmu ngilang, ngapain ngilang? Ilmu ngilang. Puasa pun jadi puasa aneh-aneh, tidak ikut petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Katanya pengen keramat, ilmu keramat. Terserah namanya ilmu apa, ilmu keramat, ilmu keramat. Karamah pemberian dari Allah karena seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang bisa merubah pasir jadi jadi beras. Lalu bisa menjadi kaya. Tidak mengagumkan. Ini orang bisa kaya dengan usaha. Lah mereka aneh, oh kayamu hanya cuma begitu saja. Tiba-tiba jadi. Tidak tidak sesuatu yang luar biasa, tidak dahsyat. Makanya kita sering menceritakan tentang orang-orang dahulu itu hanya dengan keramat-keramat model ini. Ini menjadikan terlena. Sementara yang keramat yang perlu kita kagumi adalah, yang lebih perlu kita kagumi adalah, bagaimana mereka itu anda bisa istiqomah. dalam keadaan seperti itu masih bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad. Lihat. Bagaimana mendidik keluarga mereka itu. Bukan kita cekai dengan jalan di atas air dan sebagainya. Makanya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala selalu mewanti-wanti jangan sampai kamu itu terkagum-kagum dengan orang yang berjalan di atas air. Bahkan ada yang nyelam di dalam air pun nyantai air ikan. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air ternyata ranting. Ranting itu berjalan di atas airnya. Burung terbang dan sebagainya. Kenapa kita harus bangga dengan mencari hal-hal kayak gitu? Ini biasanya ini. Kita dicekoi dengan cerita-cerita kayak begini. Sehingga kalau dengar cerita seorang wali itu lupa bahwa Syekh Qadir Jailani adalah bagaimana orang yang sangat istiqomah. Malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah. Dermawannya dengan orang Bukan hanya kisah si Abdul Qadir Jani merubah anak tulang belulang bisa menjadi hidup lagi, itu hanya sekelumit. Yang mengagumkan adalah keistiqomahan. Maka di sini engkau bersama, jika engkau dengan Allah, maka semesta ini akan bersamamu. Akan mudah, ada kemudahan. Memanjatakillah kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ya Yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Di mana itu di dunia dan nanti di akhirat dunia beres. Jika ada marah bahaya karena anda orang yang bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah, karena engkau selalu dengan Allah, eh, kenal Allah, maka dia makhraja akan diberi jalan keluar. Kalau urusan kemudian saya lapar, kemudian Allah akan berikan jalan keluar, itu tidak harus berubah Apa namanya? Beras apa pasir jadi beras tidak ada masalah. Mungkin ada sesuatu orang memberi atau tiba-tiba kita atau tiba-tiba bercocok tanam jadi subur dan sebagainya. Tanpa harus minta-minta karena minta-minta bukan sesuatu yang disyariatkan. Jadi mudah kalau Allah memberikan kecukupan kepada siapapun. Jangan berhayal jangan ilmu mengamalkan, jangan ilmu merubah. Ilmu nyari harta karun sebagainya. Ilmu, ilmu merubah jadi emas dan sebagainya. Ilmu kimia, ilmu kimia Ada kimia saadah yang ceritakan oleh para kekasih Allah adalah ilmu istiqamah. Bagaimana bisa merubah terdapat dunia tunduk padanya. Jadi tunduk ini perlu kita maknai bukan saja tunduk seperti keramat-keramat yang kita kata dengar dan kita perlu percaya kalau dinukil dari orang-orang soleh seperti tunduknya harimau, tunduknya ular, tunduknya ini dan sebagainya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana ditunduk di, eh, semesta ini menjadi tidak berbahaya untuknya dan ada kemudahan-kemudahan untuknya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ingat, semua yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dari kemudahan, kemudahan urusan dunia ini, ukurannya adalah engkau dengan Allah atau tidak.